متن الدروس المهمة لعامة الأمة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآداب والأخلاق نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Khafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh tadi mengatakan bahwa yang tersisa dari pelajaran kita durus muhimmah beberapa pelajaran penting bagi segenap umat yaitu pelajaran yang berkaitan dengan adab-adab dan akhlak. نعم من يذكر لي شيء مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة نعم Siapa yang bisa menyebutkan adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas di dalam kitabnya yang ada di hadapan antum? نعم الصدق يصدق مع من يصدق اولا مع الله نعم Yaitu pertama jujur dan dia jujur kepada siapa? Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. فمن شروط لا اله الا الله الصدق Dan termasuk syarat la ilaha illallah yaitu jujur. لان المنافق نسال الله السلامه والعافيه كاذب في قول لا اله الا الله المنافق عندما يقول لا اله الا الله هو كاذب في قول لا اله الا الله Orang-orang munafik ketika mengucapkan la ilaha illallah yaitu mereka berdusta, tidak jujur. يصدق مع الله في اقواله Dia jujur bersama Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya, وافعاله dalam perbuatannya وفي اعتقاده dan dalam keyakinannya. ثم بعد هذا يصدق مع عباد الله Kemudian setelah dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujur kepada sesama manusia. Senantiasa seseorang dia jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur hatta yuktab 'inda Allah siddiqan. Sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Was-sidq yahdi ila al-birr. Jujur akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Wal birr nasallahu nasallahu min fadlih yahdi ila al-jannah. Dan kebaikan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita kepada memberikan kita kejujuran kebaikan itu akan mengantarkan ke, ke- mengantarkan kita ke surga وضد الصدق الكذب dan lawan daripada jujur yaitu berdusta نعم وغير هذا من الآداب الأمانة وضد الأمانة الخيانة yang berikutnya adalah amanah amanat dan lawannya adalah yaitu berkhianat نعم وإذا ضيعت الإم- الأمانة فانتظر الساعة jikalau amanat itu sudah disia-siakan maka tinggal kita tunggu saja hari kiamat yaitu hancurnya نعم وغيره الطهارة عندنا طهارة حسية وطهارة معنوية الطهارة المعنوية ضد هذه الطهارة الشرك إنما المشركون نجس نعم قال نعم Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga kesucian. Dan suci di sini ada suci yang bersifat fisik dan ada suci yang bersifat maknawi. Dan eh, suci yang bersifat maknawi ini lawannya yaitu yaitu orang-orang musyrik. Itu karena orang-orang musyrik itu tidak suci secara maknawi. Naam. Al-haya. Al-haya la yati illa bikhair kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Malu itu tidak datang melainkan kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau engkau tidak punya malu, maka kerjakanlah apa yang engkau inginkan." وبعض الناس يقول أنه حر Sebagian manusia mereka mengatakan saya merdeka فيصنع أشياء مخالفة للحياء dan dia melakukan sesuatu yang menyelisihi malu tersebut. وفي الحقيقة هنا هذه الحرية هي عبودية للشيطان Dan pada hakikatnya perasaan merdeka ini ini pada hakikatnya adalah penyembahan terhadap setan. نعم وغير هذا نعم Saja. الشجاعة الشجاعة لابد أن تضبط بالشريعة نعم Berani itu yang berikutnya yaitu berani dan berani ini harus diberi juga batasan-batasan. وضد الشجاعة الجبن Dan lawan daripada berani itu adalah penakut. نعم الكرم وضد الكرم البخل نعم Yang berikutnya yaitu dermawan dan lawan daripada dermawan yaitu bakhil atau kikir. نعم ها؟ غيره غير هذا نعم الوفاء بالعهود وضد هذا نقض العهود والخيانة نعم Yang berikutnya yaitu menepati janji dan lawan daripada menepati janji yaitu sering berkhianat atau tidak menepati janji tersebut. الأمانة وضد الأمانة الخيانة Amanah itu lawan daripada berkhianat. نعم اجتناب كل ما حرم الله يعني تجعل ما حرم الله في جانب وأنت في جانب آخر نعم Kemudian yang berikutnya yaitu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang satu dan di tempat yang lain dan engkau menjauh dari tempat tersebut. وغيره بر الوالدين بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار نعم Berbuat baik, berbakti kepada orang tua, Kemudian begitu pun kita berbuat baik kepada tetangga dan menyambung tali silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ya ilaihi rajul wa qala ana mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki dan dia mengatakan saya mukmin. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasallam sal jiranak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sambunglah silaturahmi dengan tetanggamu. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم الناس من لسانه ويده Rasulullah الله Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim, yaitu seseorang seorang Muslim yang lainnya selamat dari tangannya atau gangguannya. نعم وغير هذا الحرص قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز تنظر قبل أن تتكلم قبل أن تمشي أن تشتري شيء هل هذا ينفع أو لا ينفع Kemudian yang berikutnya yaitu bersemangat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersemangatlah kepada sesuatu yang bisa memberimu manfaat dan janganlah engkau apa engkau malas. Dan sebelum kita melangkahkan kaki atau sebelum membeli atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya, kita lihat apakah itu bermanfaat atau tidak. فإذا كان ينفع تحرص عليه وإلا تترك Jikalau perbuatan tersebut bermanfaat, maka kerjakanlah dan kalau tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. انتوا الاثنين قوموا اوقف ها هذا ها اثنين لا لا امامك اثنين قم قم لا اللي امامك الاثنين كلمهم هذول دي ديبانمو دي ديبانمو قم قم إيه، نعم قم اسالهم يعطونا ادب واحد يا بريكان ساتو ادب الصدق الصدق اجلس نعم نعم من الصدق والامانه هل تكلمت مع هذا Qul na'am. As'al Termasuk jujur dan amanah antum berbicara dengan dia. Betul kata. Na'am, ijlis. Na'am. La tatkallam. Ghair hadha. Na'am. At-tawadhu'. Man tawadha' lillahi rafa'ah. Kemudian berikutnya adalah tawadu. Barang siapa yang dia tawadu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. لأن التكبر والترفع على الناس كبيرة من كبائر الذنوب Karena merasa sombong atau jumawa di atas manusia ini merupakan salah satu dosa besar. نعم غير هذا من الآداب ماذا تصنع عند الطعام Selain dari itu, dari eh, dari adab, apa yang engkau lakukan dari makanan. نعم أولا التسمية عند البدء في الطعام Yaitu ketika kita hendak makan, yaitu kita mengucapkan Bismillah. وإذا نسي التسمية في أول الطعام وتذكر في وسط الطعام ماذا يقول بسم الله أوله وآخره Jikalau dia lupa membaca Bismillah pada pertama kali dia makan dan dia mengingatnya ketika dalam keadaan makan, maka dia mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhirih yaitu dengan menyebut nama Allah pada pertama dan terakhir. Wa yahmad Allah 'inda al-faragh wal intihaa min at-ta'am syarab Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum. Wa ghair hadha. Wujub al-akl bil yad al-yumna. Yang berikutnya wajib makan dengan tangan kanan. Wa kadzalika asy-syurb. Begitu pula ketika minum. Wal akl wasy-syurb bis syimal kabira min kaba'ir adz-dzunub Makan dan minum dengan tangan kiri ini merupakan salah satu dosa besar. نعم وغير هذا يأكل مما يليه نعم إلا إذا كان الطعام ذو أنواع فيصح أن يتعدى إذا كان هناك نوع آخر نعم Yaitu makan dengan apa yang tersedia di depannya, yang di dekatnya. Kecuali jika makanan itu bermacam-macam, maka boleh dia memilih-milih dari makanan tersebut. وغيره لا يعيب الطعام يعني ما يمكن أن يتكلم ويعيب الطعام ويكون هذا الطعام فيه كذا وكذا إن اشتهى أكل وإلا ترك نعم Kemudian ketika dia melihat makanan, jangan sampai dia mencilanya. Kalau dia suka, maka hendaklah dia makan. Kalau dia tidak suka, janganlah mencela makanan tersebut. نعم يعني التبذير في الطعام والشراب ورمي المتبقي من الطعام لأنه hadha yuhasab alayh na'am kemudian tabdir menghambur-hamburkan makanan atau kita membuang makanan tersebut baik طيب. عند دخول المسجد الأدب عند دخول المسجد ماذا يصنع adab ketika masuk masjid نعم قدم يقدم الرجل اليمنى عند الدخول ويقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واليسرى عند الخروج مع الذكر إذا دخل إلى المسجد أولا قبل أن يأتي إلى المسجد ماذا يصنع يتطهر في بيته نعم Ya, jadi sebelum kita masuk masjid, kita mau masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan. Begitu pula kita kes- ke- keluar dari masjid, kita mendahulukan yaitu kaki yang kiri. Kemudian kita membaca zikir yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia datakan, apa yang dia lakukan sebelum datang ke masjid, yaitu dia hendaklah bertoharoh. Yalbas ahsan thiyab kemudian memakai pakaian yang lebih bagus. Yakhruj al masjid mashiyan kemudian dia keluar dari masjid dalam keadaan berjalan. Wa in rakib fala ishkal adapun kalau dia memakai kendaraan maka ini tidak apa-apa. Lakin yamshi fi sakina wa waqar akan tetapi ketika dia berjalan hendaklah dia berjalan dengan tenang. Yani la ya'ti ila al-masjid wa huwa yajri Jangan ketika dia datang ke masjid yaitu dia jalan dengan cepat أو يلتفت يمين ويسار atau dia menoleh ke kiri dan ke kanan أو يرفع الصوت مثلا في المكالمة مع الجوال أو مع صديقه atau mengangkat suaranya mengeraskan suaranya ketika berbicara di handphone. فإذا دخل المسجد قدم الرجل اليمنى Ketika masuk dalam masjid hendaklah dia mendahulukan kaki yang kanan وقال الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام kemudian dia mengucapkan zikir yang terdapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإذا وجد الإمام قد دخل في الصلاة دخل معه على أي حالة كان الإمام هو عليها Dan ketika dia mendapati imam dalam keadaan sholat, maka hendaklah dia mengikuti imam dalam keadaan apapun. فإذا وجد الإمام ساجد يكبر ويسجد ويدخل مع الإمام ولا ينتظر حتى يقوم الإمام Jikalau dia mendapatkan imam dalam keadaan sujud, maka dia bertakbir, takbiratul ihram, kemudian dia sujud. Jangan menunggu imam sampai bangun dari sujud. Wala tuhsab lahu hadzal raka'ah. Dan rakaat ini ini tidak dihitung baginya. Tuhsab ar-raka'ah imam fil qiyam aw fil ruku'. Dan kita bisa mendapatkan rakaat bersama imam yaitu kita bersama-sama berdiri bersama imam atau kita mendapati imam dalam keadaan ruku. Wa idza dakhala dan jikalau dia masuk dalam masjid dan belum dikumandangkan iqamah, Dia melaksanakan salat dua rakaat sebelum duduk. Sebagian manusia semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka, mereka tidak maju di saf yang pertama. والبعض يدخل المسجد ويظل واقف يعني لا يصلي ركعتين تحية المسجد sebagian manusia ketika masuk dalam masjid mereka hanya berdiri dan mereka tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid فالأولى أن يصلي هذه التحية ولا يظل واقف حتى لو كان وقت إقامة الصلاة قد قرب نعم dan yang lebih afdal baginya yang lebih aula baginya yang lebih utama yaitu dia salat tidak berdiri walaupun iqamah itu sudah dekat waktunya فإذا دخل في صلاة تحية المسجد kalau dia sudah masuk dalam salat tahiyatul masjid وأقيمت الصلاة dan sudah dikumandangkan iqamah فإذا كان في الركعة الثانية dan jikalau dia sudah berada pada rakaat yang kedua أتمها خفيفة dia menyempurnakan dengan eh, apa dengan cepat ثم دخل مع الإمام kemudian dia masuk bersama imam untuk melaksanakan salat. Wa in kana fil ula Adapun kalau pada rakaat yang pertama yaqta' as-salat bidun taslim. Dia memutus salatnya tanpa salam. Thumma yadkhul ma'al imam. Kemudian dia masuk bersama imam. Ishtaghal fi hadhihi al-masajid bidzikrillah. Kemudian dia menyibukkan diri dalam masjid tersebut dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. هل يصح أن يبيع أو يشتري في المسجد apakah sah seseorang yang jual beli di dalam masjid أو يعبث في الجوال atau dia bermain-main dengan أو HP يجعل المسجد مكان للأكل والشرب واللعب والنوم atau dia menjadikan masjid tempat makan, tempat minum, tempat main-main dan tempat tidur. لا مانع أن الإنسان ينام في المسجد Tidak masalah seseorang tidur di dalam masjid. لكن يجعل المسجد كالفندق هذا لا يصح Akan tetapi kalau dia menjadikan masjid seperti rumah atau hotel, ini tidak betul, tidak dibenarkan. Atau mat'am fil akl Atau seperti mat'am. Lianna imarat al-masajid takun imma imara hissiyah atau imara ma'nawiyah. Karena memakmurkan masjid itu ada dua, yaitu kita memakmurkan dengan secara fisik dan memakmurkan secara maknawi. Imarah hissiyah bil bina. Adapun memakmurkan dengan fisik, yaitu kita membangun masjid, والنظافة kita membersihkan masjid, sejadah seperti وعمارة معنوية Begitupun ada di sana yang namanya memakmurkan masjid yaitu secara maknawi بذكر الله yaitu dengan berzikir kepada Allah, قراءة القرآن membaca Al-Qur'an الدروس yaitu mengajar, كذلك الصلوات kemudian salat وغير هذا من العبادات التي تكون في المسجد dan selain itu dari ibadah-ibadah yang dilakukan dalam masjid. وضد عمارة المساجد Dan lawan daripada memakmurkan masjid خراب المساجد yaitu menghancurkan masjid. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها Dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mereka menghancurkan masjid dan melarang orang untuk berzikir dalam masjid. خراب المساجد إما خراب حسي أو خراب معنوي Menghancurkan masjid baik itu menghancurkan secara fisik ataupun secara maknawi. خراب حسي Adapun بالهدم menghancurkan masjid secara fisik yaitu me- menghancurkan masjid tersebut ورمي الأوساخ atau menghambur kotoran. وخراب معنوي Adapun menghancurkan secara maknawi بأن تجعل المساجد yaitu menjadikan masjid fiha kubur di dalamnya dibangun kuburan dibangun kubah-kubah wa suwar kemudian ditaruh dalamnya gambar wa bid'ah kemudian di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan bid'ah wa bai' begitupun jual beli wa syira yaitu membeli Naam, wa ghair hadha Dan selain itu. Naam. Man yadhkur li ghair hada min al-adab wal akhlaq? تشميت العاطس أنه إذا عطس قال الحمد لله Yaitu mendoakan orang yang bersin atau ketika seorang bersin dia mengucapkan alhamdulillah فتقول له يرحمك الله maka orang yang mendengar seorang yang bersin dia harus mengatakan apa yarhamukallah فيرد عليك يهديكم الله ويصلح بالكم maka dia membalasnya yahdikumullah wa yuslih balakum نعم وكذلك ifsya'us salam. Kemudian yang berikutnya yaitu menyebarkan salam. Ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Baik orang-orang yang engkau ketahui maupun yang tidak engkau ketahui. Wa kadzalika al musafaha Begitu pula yaitu berjabat tangan. Dun al-inhina. Tanpa membungkukkan badan. Wa qulna labud an tunkir 'ala man ihan ilak. Dan tidak boleh tidak engkau mengingkari yang menundukkan badannya kepada engkau لأن الركوع والسجود ما يكون إلا لله karena ruku dan sujud itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala نعم وغير هذا من الآداب الإسلامية نعم البشاشة لأن المسلم إذا لقي أخاه تبسم في وجهه وله بهذا أجر نعم kemudian yang berikutnya ini wajahnya yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Karena ketika kita senyum di hadapan saudara kita, ini akan menggembirakan saudara kita tersebut. Begitu pula menghindarkan diri dari ghibah dan namimah. Ja'a rajul ila Hasan al-Basri rahimahullah. Datang seorang laki-laki kepada kepada Hasan al-Basri rahimahullah. وقال يا إمام إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. Orang tersebut berkata, wahai imam, sungguhnya orang tersebut berkata seperti ini dan seperti itu. فقال له الحسن رحمه الله. Kemudian Hasan tersebut berkata kepada orang itu, أما وجد الشيطان رسولا غيرك أما وجد الشيطان رسولا غيرك يعني هذا الرجل هو الذي أرسله الشيطان يعني ينقل الكلام بين الذي ينقل الكلام بين إنسان إلى آخر هو رسول من رسل الشيطان Jadi Hasan Al-Basri mengatakan bahwa orang yang menyukilkan perkataan orang lain itu adalah merupakan salah satu perbuatan setan yaitu يعني يقول لهذا أنت الذي أرسلك الشيطان Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya engkaulah yang diutus oleh setan. نعم فنقل الكلام والغيبة والنميمة هذا من كبائر الذنوب Menukil kalam yaitu perbuatan-perbuatan ghibah dan namimah ini merupakan dosa besar. نعم وغير هذا نعم عيادة المريض نعم Yang berikutnya menjenguk orang yang sakit. Hak المسلم muslim المسلم muslim sit. seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada enam. Minhu iyadat al-marid, yani ta'ud wa tukarrir Salah satunya yaitu menjenguk seorang yang sakit dan ini menjenguknya ini senantiasa berulang-ulang. ziyarah. Pada waktu ziarah. tutil al Dan kita tidak memperpanjang berada di situ yaitu di tempat orang yang sakit rahmatillah dan jangan engkau membuatnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau menyebutkan kepadanya atau memperingatkan dirinya untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau mendatangkan perkataan dari Rasulullah saw. seperti apa tuhurun insyaallah نعم وغير هذا غير هذا من آداب الأخلاق نعم مساعدة ذوي الحاجة نعم yaitu yang berikutnya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan فتعين مثلا الأعمى في قطع الطريق Misalnya engkau menolong seorang yang buta ketika hendak menyeberangi jalan تعين رجل مثلا في حمل متاع atau membantu seorang untuk mengangkat beban yang ada padanya يعني الإعانة تكون بقدر الاستطاعة نعم dan membantu orang lain itu sesuai dengan kemampuan وغير هذا نعم التعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذا لابد أن نتعاون ونجتمع على البر والتقوى فنتعاون على الاجتماع على الصلوات وعلى حلق العلم وعلى التعلم وعلى الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم Kemudian kita saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan dan kita tidak saling tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Kita berkumpul misalnya berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah atau kita menuntut ilmu dan lain sebagainya. ولا نتعاون على الإثم والعدوان Dan tidak menolong dan tidak saling menolong di atas keburukan dan dosa. يعني ترك مثلا الاجتماع للصلوات المفروضة Misalnya mereka berkumpul meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ترك الدروس الشرعية atau meninggalkan pelajaran-pelajaran yang disyariatkan وحفظ القرآن atau meninggalkan hafalan Al-Qur'an وغير هذا نعم يوقر الكبير ويرحم الصغير نعم Kemudian yang berikutnya memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. مثال الآن إذا أتى الصغير إلى المسجد وسبق إلى الصف الأول Misalnya ada seorang anak kecil yang dia datang ke masjid dan dia lebih dahulu di soft yang pertama. Dan dia hendak eh, melaksanakan salat dan bermain-main. Hal li an urji' hadha min as-saff al-awwal? Apakah saya harus memindahkan anak kecil tersebut dari saf yang pertama? La, man sabaqa ila shay fa bih. Yaitu tidak, kita tidak menjadikan anak tersebut yaitu disingkirkan dari soft yang pertama. Karena apa? Karena siapa yang dia dahulu di soft pertama maka dia yang lebih berhak. Naam, ghairu. Naam. Hatta alladhi la yatlub an-nasiha tansih. Qala ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat karena Rasulullah mengatakan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Naam. نعم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء Bahwasanya mereka yang menyayangi maka itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang dia tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. نعم الله أعلم آه، نكتفي بهذا المقدار وبعد العشاء إن شاء الله تعالى تكون هناك يعني إن كان هناك أسئلة في ما درسنا في هذه الرسالة المباركة الدرس المهمة إن شاء الله تعالى نتذاكر فيها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Yeah. kata Syekh kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Dan insya Allah setelah Isya kalau ada yang bertanya eh, boleh mengajukan pertanyaan akan tetapi ada syaratnya yaitu tidak keluar dari pelajaran yang telah kita pelajari ini yaitu bertanya dengan yang sesuai yang terdapat dalam kitab. Assalamualaikum.